pekerjaan adalah pekerjaan yang buahnya tidak kita petik di dunia saja, tapi ada di akhirat. Dalam hal ini adalah dakwah. Dan kita coba keliling di mana-mana, kita lebih senang motivasi dakwah daripada pengajian yang ribuan gitu. Kita dulu sih beberapa tahun yang lalu wadet dengan ribuan yang belajar kita lebih senang dengan dengan memberi motivasi dakwah ke tempat-tempat kayak begini ini. Dakwah itu tugas semuanya, bukan tugasnya ustaz saja. Sebab di dalam Al-Qur'an disebutkan kuntum la kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Punya ciri khas Ta'muruna Nabi ma'ruf ngajak kebaikan, menghentikan kemungkaran. Penafsirannya yang lebih luas adalah di sini Allah ngajak bicara kepada kuntum semuanya, bukan ustaz, bukan habib dok. Yang diajak bicara kuntum. Kalian semua menjadi umat yang terbaik, tapi asalkan ngambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya dakwah itu tugas semuanya, bukan tugasnya ustaz. Siapapun umat Nabi Muhammad ambil bagian, cuma caranya beda-beda dengan keahlian masing-masing yang Allah berikan kepada kepadanya. Makanya yang datang kepada kita tidak usah hijrah dari posisinya. Ada di pagi ada seorang pengusaha yang sudah pengen hijrah. Hijrah kemana? Kami belajar ngaji, ya, belajar boleh, tapi meninggalkan bisnisnya tidak ya bagus malah. Jadi yang berbisnis tetap bisnis, punya jabatan naik karir, tapi punya sambung dengan dakwah. Dengan besarnya bisnis, dakwah berkembang. Artinya boleh. Nabi Muhammad SAW itu setiap sholat, habis sholat subuh itu, yang duduk dengan beliau hanya beberapa orang. Selebihnya adalah yang suruh cari duit, latihan perang, semuanya. Tapi kembali yang sini. Jadi dakwah itu tidak hanya ulama. Habaib bukan. Ini semua yang ingin dapat mulia. Makanya yuk ngambil bagian dakwah semuanya. Nah tim ini harus benar-benar menjadi tim yang serius yakin jiwa dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berdakwah itu harus ada akhlak. Di dalam berdakwah itu harus ada akhlak yang mulia. Bukan kita untuk cari apa namanya, bukan membesarkan diri sombong. Jadi orang tertipu kepada Imam Ghazali ada tertipu dengan dirinya sendiri, ada tertipu dengan kelompok. Anggap saja Al-Bajah dengan Buya Yahya. Al-Bajah bisa menipu loh ya. Sehingga apa-apa dikit-dikit Al-Bajah, Al-Bajah, Al-Bajah. Seolah-olah yang lain tidak ada. Itu sombong. Nah, tapi kita buat al-baja apa hanya sekedar koordinasi untuk mudah untuk kita lacak kemana dakwah itu. Artinya jangan kita juga masuk bab menggedekan semua kita. Yang jelas semuanya tugas dakwah kalau pengen selamat. Dakwah dengan apapun yang kita miliki, yang punya uang dengan uangnya, punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu dengan ilmunya, bergabunglah nanti menjadi satu kesatuan yang kuat. Gak kebaik. Kalau dakwah tugasnya pusat saja gak jalan. Mana pedagangnya? Dan berdagang kalau sudah berdakwah, ini ustaz berdakwah, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Bukan ustaznya, yang paling tulus. Itu ya, jelaskan Rasulullah itu menyebutkan yang paling tulus. Jadi kalau sudah terbentuk tim ini, nanti bisa bekerja sama, bisa tolong menolong dengan tim al yang sudah kita bentuk. Tim al itu kita bentuk 4 bulan yang lalu. Gitu baru dapat hari ini dapat giliran 4 bulan atau 5 bulan <laughs> itu setiap bulan ke Bogor setiap bulan ke Cirebon agar bisa kita lihat semangatnya dan nanti bergabung jadi tim itu kalau sama-sama tujuannya nggak sama nanti ketemu judulnya jadi mereka bisa berbantukan nanti apa yang harus dilakukan jadi tim kita bisa misalnya ada acara besar di sini Panggil tim Al-Bahjah. Promosikan, promosikan gimana? Ada dakwah di sini. Siapapun yang tidak harus buya misalnya. Tidak harus buya. Kalau ada majelis nanti tim itu komunikasi di sana. kerja sama yang baik. Itu dakwah. Sudah pokoknya dikukuhkan malam ini sudah bergabung di sini harus menjadi pejuang. Kita pengen mati dalam keadaan pejuang. Amin. Ya. Bakat berdagang dagang terus. Tapi ini sesaat waktunya tidak terus menerus kan komunikasi ada istimewa ada kumpulan kayak begini yang menjadi gue cari duit yang menjabat karir-karir sehingga semuanya dari bagian kita juga begitu ngajak dakwah di terpuan di mana semuanya ayo dakwah dengan keahlian masing-masing bukan bagiannya ustadz saja yang paling mulia termasuk tukang sapu jadi anda dapat lima prinsip dakwah yang selalu dihadirkan Di antaranya tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu alim hari ini. Kalau nunggu kaya ya kalau kaya. Biasanya santri pulang dari pondok cari duit dulu katanya pengen bekal dakwah bohong tuh tidak dapat duit lupa ya keenakan sudah dakwah pulang dari pondok langsung dakwah apapun yang terjadi ya? Oh, ya masalah makan apa sih yang dimakan soalnya makannya makan emas <laughs> Allah akan jamin itu semuanya nah tapi bingung saya makan kata Habib Ali guru kami Nah, kalau juru dakwah masih takut lapar, balik lagi mondok, tidak usah juru dakwah. sampai dakwah dijadikan buat cari uang, naudzubillah, usah hancur-hancuran. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu mahal lah ya, bisa dijual itu. Ya. Kalau mau jualan Nabi Muhammad laku di mana-mana. Ya, hati-hati. Ini kitab ini ini kemana-mana pakai atas nama Nabi Muhammad sama Rasulullah jangan sampai dusta. Kita pengen atas nama Nabi Muhammad biar digeret gitu sama Rasulullah. Maka tulus yang serius. Nah, kemudian program selanjutnya nanti adalah jangan jangan muluk-muluk pengen gede. Kata hari Allah Baru bukan Roona itu termasuk penyakit hati. Kalau punya majelis pengen cepat gede, pengen sombong. Nah, tapi istiqomah. Musola satu. Tapi harus ada target. Dalam tahun ini berapa musola yang sudah saya masuki? Harus ada musola sama. Jadi komunikasi kita tempat lain ada musola ini musolanya kurang hidup baik saya masuk jadi nanti semuanya bekerja tim ini bergerak bisa saja nanti tidak cukup dengan itu libatkan misalnya Dave ini Habib Rosa ini lagi pergi saya datang ini bisa datang siapa saja ini harus ada ustadznya, harus wah enak nih semua masjid kita di Cirebon itu sewilayah tiga wilayah kan Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Brebes, Pegal, itu kita punya tim. Dan saya selalu nantang. Ada orang dari Kuningan. Siapa ini Kuningan? Mau dakwah atau enggak? Buat tim. Cari 10 atau 15 orang. Bergabung datang ke sini. Tempel jadi tim dakwah. Artinya apa? Kalau sudah jadi tim bu ya, saya marahi nggak boleh nggak boleh marah. Gitu, siap Siap, siap ya, siap ya sudah. Tim kok dimarahi. Perang itu tentara, tentara, tentara itu bagaimana? Tentara dimarahi sama komandan. Ini juga biasa ini. Harus itu. Kalau tidak berani dimarah ya rendah remeh. Jadi tadi mana-mana tidak. Nah, alhamdulillah tim kita banyak ini Beliau beliau ini. Kita tidak akan bisa berjuang. Kita lihat. Nah, ini beliau dari Bogor. Kalau sudah Bogor nggak libat yang lainnya. Bogor, kita lagi gini. Bogor. Bogor pun komunikasi. Sekarang, sekarang semua bergerak. Karena mereka sadar dakwah nanti. Ini perlu sadar dakwah semuanya. Kita di Palembang ada di mana di Pekanbaru di Batam ada tim itu. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah jadi tim yang serius. Karena Allah bukan kami cari dunia karena ini. bilang Waduh fitnah dunia itu luar biasa. Kemuliaan nanti di anak kita, di keturunan kita. Ya. Jadi setelah itu ada program, ada program terencanakan. Bukan hanya gedein musola satu ini tidak berkembang hmm. harus ada jadi kita selama ini saya senang kalau ada tenaga-tenaga muda bergabung dengan kita banyak termasuk anak-anak kita juga sudah kita turunkan berarti yang udah tua nggak kepake ya <laughs> jiwanya muda kalau pengen kepake jiwa muda nah gitu jiwa muda jadi kita jadi seperti itu kan yang muda-muda dan ada diantaranya itu ada habaib-habaib muda-muda itu kita masuk. Setiap malam kita siapin mobil. Siapin mobil sama gendang sama hadroh. Ya Allah nangis kita. Orang kampung. Maksudnya orang kampung itu bukan harus kampung beneran. Mhm. Termasuk pojok-pojok kota hampir tidak pernah masjidnya dimasuki oleh Ustaz. Waktu dimasuki senengnya luar biasa. Nah, ini harus itu. Siap, misalnya. Siap bismillah. Siap. Siap. Saya pengen mati dalam berjuang kok. Amin. Hmm, mati lagi ceramah, kok lagi ngaji, lagi. Oh Allah, lagi sholat, lagi wah. Kapan bu ya? Setelah panjang umur. Anda mau menanyakan sesuatu. Ini sebetulnya pertanyaan bukan dari Anda. Tapi mewakili. Oh. Tanya mempertanyakan dari dari sakolen, hadis sakolen. Ada benar saya. Nah, eh, mengenai para itu Rasul para habaib yang ditanyakan benar ada dalilnya tidak sahih tidak dan ini Fadal bu Ilul hadis Nabi SAW Allah Semuanya dari sahih Muslim, Bukhari, Trimidi, Nasa'i Hadis yang pertama adalah Ini tarikun fikum Amroni Inta masaktum bihima dan tadilu min ba'di Ada dua riwayat Yang pertama Kitabullah wa sunnati Satu kitabullah wa sunnati yang kedua adalah kitabullah Wa'id itrati ahli baiti. Ini dua riwayat. Riwayat yang terlama ashar lebih masyur Riwayat yang kedua adalah aqwa, lebih kuat. Nah, kenapa yang masyur riwayat yang pertama oleh para lesannya para ulama? Karena apa? Ahli bait itu sudah sangat dekat dengan sunnah Nabi, saya nggak usah disebut waktu itu. Sehingga selama ini disebut hanya ahli kitabullah wa sun sunnati lebih umum karena apa ahli bait sudah berpegang dengan sunnah Nabi gak usah dibahas lagi karena pada zaman dahulu dahulu tuh orang sudah sangat kenal dengan ahli bait sehingga hadis ahli bait yang sudah barang dikenal ngapain di langsung kepada pokok ahli bait kenapa diangkat oleh Allah dan Rasulnya karena berbeda dengan kitab Allah Rasul jadi ahli bait tidak akan mulia kecuali berpegang di sini karena ahli bait pun menjadi mulia karena berpegang maka hadis ini biarpun lebih kuat hampir tidak di sebut sehingga itu ini kita Allah sun sunnati lalu apakah bertentangan tidak tidak bertentangan tapi ahli bait Rasulullah SAW baru disebut di saat orang sudah mulai tidak tahu ahli bait Nabi SAW maka perlu disebut ini jadi ada ya seperti itu jadi dua-duanya hadis sahih Ibnu Mundir meriwayatkan hadis ini mengumpulkan hadis dan hadis takala ini jadi hanya yang perlu dipahami itu bagaimana cara kita berurusan dengan mereka, mencintai mereka dan sebagainya. E, dan nasabnya juga tidak bisa dipungkiri sampai waktu Nabi Muhammad dikatakan tidak punya anak sendiri turun Al-Quran. Inna atau kalbata dikatakan inna syani akawal aftar. Dikatakan Nabi Muhammad buntung keturunan, tidak punya keturunan. Turun dari langit, turun dari uh, malaikat Jibril membawa wahyu yang isinya inna yang mencacimu ya Rasulullah yang bakal tidak punya keturunan. Jadi yang mengolok menfitnah Nabi Muhammad tidak punya keturunan sampai hari itu tidak punya keturunan. Tapi Nabi Muhammad punya keturunan dijaga sampai ila yaumil kiamat. Tentunya di situ insya Allah karena duriyah Nabi SAW di situ ada ada kedekatan misalnya soal imam madhab mereka tidak jauh dari ilmunya para ahli bait Nabi SAW. Jadi imam madhab yang empat sendiri, misalnya Imam Abu Hanifah sendiri, mereka adalah juga bergabung dengan imam ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya masalah masyhurnya empat madhab bukan berarti ahli bait tidak ada. Karena mereka besar juga karena ahli bait Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya begitu. Jadi, tapi dibalik itu semua adalah ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya perlu diperhatikan secara mencintai yang benar mencintai dari hati bukan karena karena maksud sebab kadang-kadang dekat dengan Habib itu bisa untuk jualan dekat dengan Kiai nah, orang dekat dengan Kiai saya dekat dengan percaya niatnya niat nggak benar ketulusan ada habaib yang nggak benar dan sebagainya tapi tidak boleh tidak boleh jadi alasan kita untuk membenci kadang-kadang ada dengki jadi kalau sudah habaib salah itu langsung wah itu habaib juga gitu habaib manusia dan dia melakukan kesalahan maka kata guru kami Abdul Baharun justru tanda cintamu di saat kamu menemukan hamba yang seperti itu mana cintamu ke Rasulullah Rasulullah membebaskan kamu dari kesesatan mestinya kamu berusaha untuk mengangkat mereka dari kesesatan bukan malah dijadi bahan gunjingan olokan dan sebagainya ada baiknya namanya pendidikan kadang-kadang salah nggak benar dan sebagainya tapi itu ada yang keluar dari jalur bukan kita kata katakan baik seperti itu ada yang nggak benar ada Ya kan ada yang tiba-tiba begini dan sebagainya. Tapi ingat tanda cinta kita justru mereka harus kita perhatikan, kita tarik lagi ya kembali jalan yang Allah ridai. Kata Ibnu Harun untuk kita tanya bagaimana jika menemukan ini yang akhlak yang nggak benar dan sebagainya. Pandanglah mereka bagaimana kamu mandang anakmu sendiri. Kamu buang? Tidak. Ya kan? Kamu gunjing? Juga tidak. Kamu olok? Juga tidak. Gimana kalau anakmu bandel kayak begitu? sematkan di situ. Ya. Jadi kadang-kadang ada dengki. Habib, Habib, wah Habib. Ada. Dan nanti ada pendidikan diri dari adiba dari keluarga, dari Habib sendiri juga ada pendidikan. Di kalangan Habib juga pendidikan. Yang bandel dijewer sama mereka Kita juga tahu Habib Abdullah Baharun didik orang Habib muda-muda dimarahi, dijewer. Eh, jadi malu katanya. Tapi ada bagian sendiri. Bukan dibiarkan loh mereka. Biarpun ada yang bandel, makanya bandel dan macam-macam. Nah, ada bandel, cuma dimarahi di kalangan mereka. Jadi jadi ukuran bukan yang nggak benar. Yang nggak benar melanggar sudah. Ukurannya ada yang benar yang semoga Allah menjaga ada mahabbah kepada mereka. Hadan Haji. Buya Bapak. Allah kamu oke eh, masih panas ini kayak bikin lama ini. Tapi hmm. bikin panas-panas ya aja Tidak Bisa diminum. Ya. Ada hadroh? Belum. Belum. Masih alat udah ada. Karena kebetulan kan bisa dilatih, cuman anaknya belum bersiap yang dilatih. kali potensi nanti anak-anak berbanyak hmm. nanti. Kalau Marawi sudah bukan saya pilih. Harus ada perkumpulan untuk apa punya kerjaan siang kan? Siang kerja. Malam tidak kerja. Malam dakwah. Ya, sebagian sebagian besar bekerja semua. Anda ah, apa? Teman-teman kita bekerja semua sih ada. Tapi kan ada siapa hari ada waktu libur ada ini ada. Teman kita bekerja semuanya. Dakwahnya semuanya mau kerja. Hanya kita upayakan ada zakat waktu untuk, untuk dakwah. Hari liburnya, hiburannya adalah untuk dakwah selingan. Kerja itu benar masuk dakwah itu jadi hiburan enak. Insya Allah ya, insya Allah cukup insya Allah. Masyur Habibana, Anda bisa ketemu antum dan ketemu para pejuang-pejuang ini. Sambung hati sambung hati itu biar tidak bertemu bisa saling mendoakan. Bertemu itu tidak belum tentu manfaat kalau hatinya belum baik. Bertemu belum tentu ada manfaatnya Doa sakti Ustaz. Semoga Allah menjadi kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah jauh dari